كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang kalian rasakan itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita dapati, yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan, melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada hamba-hambanya. Terlebih khusus kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang apabila kita menghitung-hitungnya sungguh tidak akan mampu ya, untuk merinci satu persatu dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Ya. Yang diantara nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat talabul ilmi. Nikmat menuntut ilmu nikmat bermajelis di majelis ilmu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tafaqquh dalam rangka mendalami mengkaji memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan sebab majelis ini atau usaha serta upaya kita ini kita akan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Ya. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah menegaskan Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan. Allah fakihkan hamba tersebut terhadap agama ini. Ya. Jadi orang-orang yang faham dengan agama ini, mengerti dengan agama ini, dan menjalankannya dengan benar, ini orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Tidaklah Ya, ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, Allah berikan dia harta yang banyak. Ya, atau jabatan yang tinggi. Ya. Nah, dan seterusnya. Tidak demikian. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah fakihkan dia, Allah fahamkan dia hamba tersebut terhadap agama ini. Dan majelis kita ini adalah salah satu upaya, usaha. Ya. Nah, usaha dan upaya kita untuk terus bisa memahami dan mengerti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjalani agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, <clears throat> kemudian ada pun setelah itu, sebagaimana yang telah tersebar dalam SMS <clears throat> ataupun WhatsApp atau yang selainnya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan tentang fikih. Nah, dan pembahasan tentang fikih adalah salah satu pembahasan-pembahasan yang wajib untuk dipelajari. Mengingat dalam pembahasan fikih di situ ada pembahasan toharoh, pembahasan cara bersuci yang benar, kemudian pembahasan tentang tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, tata cara zakat yang benar, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib. Yang sehingga menuntut ilmunya juga hukumnya wajib mempelajari tentang wudhu hukumnya wajib, mempelajari tentang sholat hukumnya wajib, ya, dan demikian seterusnya. Nah, sehingga pembahasan tentang fikih adalah pembahasan yang sangat penting yang di situ nah kaum muslimin wajib untuk mempelajarinya. Karena dengan mempelajarinya seseorang akan bisa mengetahui tata cara ibadah yang benar. Karena ketahuilah bahwasannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah diterima kecuali bila terpenuhi dua syaratnya. Ibadah kepada Allah tidak diterima kecuali bila terpenuhi dua syaratnya. Syarat yang pertama ikhlas. Dia beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena ingin sanjungan pujian. Ya. Bukan karena manusia. Ya. Nah, bukan karena ingin mendapatkan harta dunia dan yang semisalnya bukan. Tetapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama, harus ikhlas. Ya. Syarat yang kedua mutaba'ah harus sesuai ibadah tersebut dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, eh, nah misalkan ikhlas saja, tetapi tidak sesuai eh, tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka nggak diterima. Ya. Sebanyak apapun ibadahnya, ikhlas, ikhlas, tetapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka mardudun amalannya tertolak man amila amalan laisa alaihi amruna fahwardun. kata Rasulullah SAW barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami gak ada tuntunannya dari kami maka amalan tersebut radun mardudun tertolak walaupun ikhlas <coughs> sehingga <coughs> ya Jangan sampai kita membuat tata cara ibadah sendiri. Ya. Atau mengada-ada. Ya. Tata cara ibadah sendiri. Nah. Ini syarat. Diterimanya ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhlas. Ya. Dan mutabah. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, <coughs> Demikian pula kalau dia sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya tetapi nggak ikhlas, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dua syarat ini sangat erat kaitannya, harus ada. Nah, dalam ibadah seseorang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama syarat ikhlas. Ya, tadi harus, wajib. Yang kedua syarat mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui tuntunan Rasulullah SAW dalam ibadah tersebut? Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui tuntunan wudhu beliau? Salah salah. Bagaimana kita bisa mengetahui tata cara sholatnya beliau Salah salah. Bagaimana kita bisa mengetahui tata cara puasanya beliau Salah salah. Bagaimana? dengan cara belajar. Ya. Belajar, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nggak mungkin kita sekedar ya mimpi. Ya ini tata cara salatnya Rasulullah melalui mimpi misalnya. Nah, la al ilmu bit ta'allum ilmu itu dengan belajar. Ya. Kita bisa mengetahui tuntunan Rasulullah SAW ya, melalui dalil-dalil Alkitab was Sunnah. Nah, dalil-dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tata cara ibadahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kitab <clears throat> yang menjelaskan tentang masalah fikih, ya, tata cara ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari toharoh, ya, sholat dan seterusnya adalah kitab yang insya Allah akan kita baca. Nah, ya yang mana kitab matanya berjudul Umdatul Ahkam ya dasar-dasar hukum <coughs> dan kitab Umdatul Ahkam insya Allah merupakan kitab yang tidak asing bagi uh, ahlu sunnah apalagi para penuntut ilmu nah ya, kitab yang tidak asing bagi kita yang bahkan kita sering nah mengikuti kajian-kajian asatidah asatidah kita dengan pembahasan kitab ini. Kitab Umdatul Ahkam. Nah, <clears throat> karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala ya. Karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. <clears throat> Yang mana <clears throat> nama beliau ini atau sebelum kita masuk ke biografi beliau. Kitab Umdatul Ahkam ini <clears throat> adalah kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hukum-hukum, tentang fikih, ya. Jadi mulai taharah, sholat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Nah, sampai bab tentang e, guyu jual beli, kemudian bab hudud, ya. Nah, hukum-hukum had dan seterusnya. Baik, jadi hadis-hadis yang khusus nah, membahas tentang fikih, ya, hukum-hukum fikih. Yang mana hadis-hadisnya ini pun khusus hadis-hadis yang disepakati riwayatnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang ulama alul hadis yang tidak asing bagi kaum muslimin. Ya, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dan Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi hadis-hadis yang beliau bawakan di sini adalah hadis-hadis yang disepakati oleh kedua imam ahlul hadis ini sehingga tidak diragukan kesahihannya. Nah, tidak diragukan kebenaran hadis hadisnya. Baik, kemudian <clears throat> beliau penulis kitab Umdatul Hakam ini adalah Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibnu Ali ibnu Surur ya kunyahnya Abu Muhammad Al Maqdisi yang dikenal dengan Abdul Ghani Al Maqdisi. Baik. <clears throat> Beliau lahir di daerah yang namanya Jama'il ya. Nah, tahun 541. Tahun 541. Kita belum lahir. Kakek kita pun belum lahir. Baik. Adapun Al-Maqdisi di sini nisbah. Ya, nisbah kepada Baitul Maqdis. <coughs> Baitul Maqdis di mana? Hah? Eh? Gimana? Jangan ada yang nggak kenal Baitul Maqdis. Di Palestina. Baik. <coughs> Kenapa dinisbahkan kepada Baitul Maqdis atau dinisbahkan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Al-Maqdisi. Karena nisbah itu kadang-kadang ke tempat. Ya. Ada juga yang nisbahnya itu ke kakek. Ya. Nah, ya, atau orang tuanya. Nah, ada juga yang kadang nisbahnya kemana? Suku. Ya. ya. tadi mungkin ya, Abu Yahya Muad As-Sundawi misalnya. Suku Sunda. Ya. Nah. <clears throat> Baik. Beliau nisbah kepada Al-Maqdisi, ya. Dan Al-Maqdisi di sini nisbah ke Baitul Maqdis. Kenapa dinisbahkan ke Baitul Maqdis? Karena daerah Naam <clears throat> Jama'il, ya, tempat lahir beliau, tempat tinggal beliau itu dekat dengan Baitul Maqdis. Dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, sehingga beliau e, bernisbah dengan Al-Maqdisi. Ya, karena daerah beliau dekat dengan Baitul Maqdis. Dan beliau ini Abdul Ghani al maghdisi adalah sepupunya uh, <clears throat> Ibnu Kudama al maghdisi Sepupunya Ibnu Kudama al maghdisi Anak bibinya Ibnu Kudama al maghdisi Dan Ibnu Kudama al maghdisi adalah imam yang tidak asing bagi kita ya. Pengarang kitab Al-Mughni pengarang kitab Al-Mughni yang merupakan salah satu referensi mazhab Hambali. Nah. <coughs> Baik, <coughs> kemudian beliau wafat Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, pengarang kitab ini ya. Naam pada Rabiul Awal ya, tahun 600 Hijriah. Nah, sehingga umur beliau berapa? Nah, 600 dikurangi 541 berarti 59 tahun. Umur beliau 59 tahun. Nah, <clears throat> ini biografi ringkas Naam penulis matan Umdatul Ahkam. Kemudian dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam ini karena berisinya hadis-hadis tentunya butuh apa? Penjelasan dari hadis-hadis tersebut ya makna-makna yang terkandung dalam setiap hadisnya. Dan insya Allah kita dalam penjelasan hadis-hadis yang akan kita lewati nanti satu persatu akan kita membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala. Baik, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala dari kitab beliau yang berjudul Tanbihul Afham Syarh Umdatil Ahkam. Ya. Kita ambil uh, syarah atau penjelasan beliau uh, dengan beberapa pertimbangan. Nah, diantaranya mudahnya kalam beliau untuk dipahami oleh para pemula. Kemudian bagusnya metode beliau dalam penjelasan hadis ini. Jadi beliau pertama menjelaskan tentang Eh, biografi perawi hadis secara ringkas. Ya. Misalkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu nanti dijelaskan Abdullah bin Umar ini nah begini begini begini biografinya secara ringkas. Kemudian setelah itu, setelah itu beliau menyebutkan maudhu'ul hadis, pembahasan hadis ini untuk apa? Nah, ya, topik hadis ini apa gitu. Kemudian beliau juga menjelaskan makna eh, kalimat-kalimat e, yang ada dalam hadis. Ya, sehingga kalau ada makna kalimat yang Eh, kita nggak pahami, ya, atau yang mungkin dalam kamus pun kita nggak dapati, dijelaskan oleh Syekh di sini. Makna kalimat-kalimat tersebut. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan makna secara umum dari hadis. Makna hadis secara umum. Kemudian terakhir beliau menyebutkan beberapa faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Sehingga apa? Memudahkan bagi para pemula untuk memahami hadis-hadis yang ada dalam kitab Amdatul Ahkam. Nah. Baik, kita langsung masuk ya. Ingat eh, sempitnya waktu atau sedikitnya waktu. <coughs> kita masuk pada <coughs> kitab. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh al allama Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala <clears throat> Alhamdulillahil malikil jabbar Al-wahidil qahar Segala puji bagi Allah yang maha raja, yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha perkasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak ada sekutu baginya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Al-Azizul Ghaffar Dialah Allah yang memelihara atau Rabb langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Dialah Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya eh, yang terpilih eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-athhar al-akhyar semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya yang bersih dan terpilih nah amma ba'd Kemudian kata beliau, "Amma ba'du. Fa inna ba'd al-ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman." Kata penulis menjelaskan bagaimana ceritanya beliau bisa mengarang kitab ini. Sesungguhnya sebagian ikhwan, sebagian ikhwan meminta kepadaku untuk membuat atau menulis ringkasan kumpulan hadis-hadis tentang hukum ya, yang hadis-hadis tersebut disepakati oleh kedua imam ahlul hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari ya, dan Al-Imam wa Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, jadi beliau diminta oleh Eh, sahabat-sahabat uh, beliau atau mungkin murid-murid beliau naam untuk uh, menulis ringkasan ya, hadis-hadis ya, yang berkaitan dengan uh, fikih ya, hukum-hukum fikih yang hadis-hadis tersebut khusus hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau, tuh ila su'alihi, maka aku pun mengabulkan permintaan ikhwan-ikhwan tersebut roja al manfaah bihi yang naam dengan harapan e, tulisan tersebut akan bermanfaat. Dan walhamdulillah tulisan ini bermanfaat sejak beliau selesai menulis ini sampai sekarang. Ya, para penuntut ilmu di markas-markas ataupun di pondok-pondok ma'at-mahat. Nah, kaum muslimin, ahlu sunnah ya, dipelajari kitab ini, Umdatul Ahkam. Bahkan di Saudi Arabia, di <coughs> salah satu nah, tingkatan uh, pendidikan mereka, ya, kalau nggak salah SMP, ya, dipelajari hadis-hadis ini. hadis nah, hadis-hadis Umdatul Ahkam. Baik. <coughs> Kemudian kata muallif wa as'alullah an yanfa'ana bihi waman katabahu au sami'ahu au qara'ahu au hafidhahu au nadhara fihi. Aku meminta kepada Allah agar memberikan manfaat kepada kami dengan tulisan ini dan juga kepada orang yang menulisnya dan kepada orang yang mendengarnya dan kepada orang yang membacanya atau menghafalnya atau menelitinya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim dan semoga Allah menjadikan Naam, amalan ini ikhlas hanya mengharapkan wajahnya yang mulia. Ya. Mujiban lil fauz ladaihi fi jannatin na'im. Yang mengharuskan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa innau hasbuna wa ni'mal wakil. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kecukupan kepada kami. Dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, ini pendahuluan ringkas dari penulis Umdatul Ahkam. Baik, kita masuk dalam Eh, kitab. <coughs> Qala al-muallif <coughs> rahimahullahu taala kitab toharoh. Kitab toharoh. Beliau memulai uh, kitab ini dengan kitab toharoh. Kitab yang menjelaskan tentang toharoh, bersuci. Ya. Dan demikianlah para ulama alaihi rahimahullahu taala ya mereka ya ketika menulis e, pembahasan fikih mereka pasti memulainya dengan pembahasan toharoh tata cara bersuci ya, tata cara bersuci <clears throat> kemudian kata syekh kata syekh atau syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin at-taharatu fil lughati an-nazafah Kata Syekh taharah secara bahasa itu artinya nadhafah. Nah, kebersihan atau bersih. Ini taharah secara bahasa. Fadil istilah dan secara istilah secara istilah fikih yang sedang kita bahas ini, taharah artinya irtifa'ul hadati wa zawalin najas. Perangkatnya hadas dan perangkatnya najis terangkatnya hadas dan terangkatnya najis. Ya. Jadi menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini taharah secara istilah. Waktu laku ala nafsi tetap Dan kadang-kadang taharah itu dimutlakan kepada at-tatahur itu sendiri. Perbuatan bersuci itu sendiri. Wahya bihazainil bihadzainil ma'nayain hissiyah. Dan dengan dua makna ini, nah irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Nah, dan nafsu tatahur. Ya. Ini dua makna ini adalah makna taharus secara hissi. Secara hissi. Nah, secara e, lahir atau yang terlihat. Nah, mengangkat hadas atau membersihkan najis. Mensucikan najis. Ini makna taharus secara hissi. Baik. Kemudian kata Syekh wa tutlaku ala taharu al-manawiyah. Taharah juga dimutlakan kepada uh, eh, taharo yang naam sifatnya maknawi. Ya, maknawi. Tidak terlihat. Wahiyya taharatul aqidah wal akhlaq wal a'mal. Yaitu apa? Taharatul aqidah. Ya, mensucikan akidah, mensucikan akhlak, mensucikan amalan-amalan. Ya, ini juga taharah. Wa min hadza qawluhu ta'ala. Ya, dan di antara Dalil yang menunjukkan tentang makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka yang dengan zakat tersebut engkau mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Nah. Wa qawluhu fi muqabil dzalik dan firman Allah kebalikan dari itu, ya, kebalikan dari na'am taharah Innamal musyrikuna najis Sesungguhnya kaum musyrikun itu najis. Ya, najis akidahnya. Nah, najis akidahnya. Sehingga taharu di sini bermakna apa? Eh, yang eh, dimutlakan kepada yang sifatnya maknawi. Nah. Baik. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain wa najainahu minal qaryati allati kanat al khaba'ith dan kami selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk negeri yang mereka melakukan perbuatan khaba'if, perbuatan yang keji. Ya. Nah, Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain innamal khamru wal maisiru wal ansab wal, wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamar minum arak, minum khamar dan berjudi dan mengundi atau ya ansab ya uh, apa? mempersembahkan sesembahan kepada patung atau naam e, menyembelih untuk patung ya untuk berhala ya, berkorban untuk berhala ya wal azlam dan mengundi nasib dengan anak panah ya ini semua rijsun ya, adalah perbuatan-perbuatan yang keji min amali syaitan termasuk daripada perbuatan syaitan amalan syaitan nah ini taharah secara maknawi taharah secara maknawi. Baik. Sehingga toharoh ada dua jenis, ya. Toharoh yang hissi dan toharoh yang maknawi. Toharoh yang hissi, ya, yang lahir terlihat, ya, itu seperti apa? Toharoh mensucikan najis atau toharoh nah mengangkat hadas. Ini toharoh yang hissi. Kemudian yang kedua toharoh yang maknawi. Taharah mensucikan secara makna. Seperti apa? Mensucikan akidah, mensucikan akhlak, mensucikan amalan-amalan dan seterusnya. Ini taharah secara maknawi. Nah. Baik. Dan taharah secara hissi tadi terbagi menjadi dua. Taharah e, eh, minal hadas dan taharah minan minan najis bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Baik. Ini penjelasan ringkas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang taharah. Sebenarnya penjelasan taharah itu panjang lebar ya. Nah, kalau untuk mungkin buka Taisirul Alam atau eh, kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab fikih, insya Allah akan lebih panjang lebar. Nah, namun insya Allah penjelasan tadi sudah cukup untuk mengetahui makna taharah, bersuci. Ya, bersuci. Kemudian kata Syekh, waqad bada al-musannifuna fil fikhi wa ahaditsil ahkam kutubahum bitahar. Para penulis fikih ya, mereka menulis atau memulai ya, penulisan mereka atau kitab-kitab mereka dengan pembahasan taharah. Jadi para penulis fikih atau para penulis hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Nah, mereka memulai kitab-kitab mereka, karya-karya mereka dengan pembahasan toharoh bersuci. Li'annahu miftahus sholah, karena toharoh itu adalah kuncinya sholat. Ya, kuncinya sholat. Sekarang ini, rukun Islam ada lima. Dua kalimat syahadat, sholat, ya, kemudian apa? Puasa, haji, eh, puasa, zakat, dan haji. Baik, dua kalimat syahadat. Pembahasannya tersendiri. Kemudian yang berikutnya sholat. Sholat ya, tidak akan sah kecuali dengan toharoh. Ya, kecuali dengan toharoh. Sehingga pembahasan-pembahasan fikih ketika hendak membahas tentang sholat dimulai dengan pembahasan toha, toharoh. Nah, dimulai dengan pembahasan toharoh. Nah, Baik. Dan pembahasan Taurat pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Ya, berkaitan dengan sah tidaknya sholat. Pembahasan yang sangat penting, bukan pembahasan yang sepele. Ya. Yeah. Baik. Sehingga jangan apa eh, terkecoh dengan para aktivis-aktivis zaman sekarang. Ya. Yeah Nah, ahlu sunnah itu sibuk dengan pembahasan ini, pembahasan itu, pembahasan haid, pembahasan nifas, ya. ya. cara, nam, istinja, istijmar, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kita ini lagi butuh daulah Islamiyah. Ya. Nah, ya, dari penting daulah Islamiyah mendirikan daulah Islamiyah sekarang begini dan demi. Baik. Intinya mereka menghina ahlu sunnah. Dan para naam ulamanya. Ya, dan para duatnya. Yang mereka nah sibuk dengan mengkaji fikih, mengkaji toharoh, mengkaji tata cara sholat, dan seterusnya. Nah, baik. Sehingga jangan terpengaruh dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. <clears throat> Orang-orang seperti ini ya bisa jadi mereka nggak tahu tata cara istinja yang benar nggak tahu tata cara wudhu yang benar. Nah, nggak tahu tata cara sholat yang benar. Ya. Baik. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian. <coughs> Para ulama yang membahas ataupun menulis kitab-kitab fikih dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, mereka memulai dengan pembahasan tohar. Karena tohar adalah kuncinya sholat, allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang salat itu adalah rukun Islam yang paling ditekankan. Ya. Rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Nah. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna dan Rasulullah, ya. Syahadat persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fala salata illa bituhur dan tidak ada salat kecuali dengan at-tuhur kecuali dengan at-tuhur kecuali dengan bersuci ya sehingga penting kita untuk nah mengetahui pembahasan tata cara toharoh yang benar ya. tata cara mengangkat hajas yang benar tata cara menghilangkan najis yang benar nah kemudian wasumma Kata Syekh, wasumma muna, wasamma munasabatun. Qad la takunu mimma qasadahu ulama bizzat. Dan di sana ada penjelasan ya atau ada hubungan penjelasan yang kadang-kadang ya tidak dimaksudkan oleh para ulama dalam pembahasan kitab tersebut. Nah, apa itu? Wahiyat tadzakkurul muta'allim inda bi'di ta'allumihi bitadhiri qalbihi wa ikhlasin niya lillahi ta'ala fi talabil ilmi. Yaitu apa? Penjelasan mereka para ulama untuk mengingatkan para penuntut ilmu, para pelajar, para santri, ya, ketika memulai belajarnya diingatkan untuk tathiru qalbi, untuk mensucikan hatinya wa ikhlasin niyyah taala dan untuk mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu. Nah. Jadi apa? ada penjelasan hubungan yang e, penjelasan yang berkaitan dengan ini. Walaupun bukan pembahasan, pembahasan kita pikir, tetapi ada hubungannya. Nah, sehingga sangat penting untuk para pengajar, para guru ya, untuk mengingatkan para muridnya ya, untuk mensucikan hati-hati mereka dan mengikhlaskan hati-hati mereka. Nah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Sehingga sebelum mempelajari apa yang akan beliau sampaikan di sini, perbaiki niat kita. Ya, perbaiki niat kita. Nah, ketika kita hendak e, mempelajari kitab ini atau ketika kita hendak menuntut ilmu. Walaupun ya, niat dalam menuntut ilmu nah bukan <coughs> <coughs> Bukan apa? Bukan syarat ibtidai. Bukan syarat yang harus ada di awal. Bermakna apabila nggak ikhlas, dia nggak tolabul ilmi. Gitu. Nah, ya. Syarat ikhlas dalam tolabul ilmi adalah syaratun tatabu'i. Syarat yang nanti akan mengikuti yang dengan dia terus belajar ilmu, maka apa? Ilmunya itu akan mengarahkan dan membimbing dia untuk ikhlas. Sehingga nanti nggak ada alasan kenapa nggak belajar. Aduh, saya belum benar hatinya, ikhlasnya. Ya. Nah, niat saya belum benar. Sehingga apa? Menghalangi ini dari tolabul ilmu, Ya. Nah, tetap belajar. Ya. Hadir di majelis ilmu, walaupun mungkin niatnya belum benar, ya. Tetap belajar. Sehingga dengan terus-menerus dia belajar di majelis ilmu, ilmu yang dia dapatkan akan membimbing dia untuk ikhlas. Ya. Nah, dan demikian ya. Para ulama alim rahmatullah ada di antara mereka yang awal menuntut ilmu itu nah. niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Enggan. Nah, niatnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, maka nah luruslah niatnya, ya. Bersamaan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya bimbingan. Baik. Dan di sini saya mengingatkan kepada para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi an yaksuda bidzalika wajh Allah wa daral akhirah. Bagaimana ikhlas menuntut ilmu? Yaitu dia memaksudkan menuntut ilmunya untuk wajah Allah dan negeri akhirat. Ya. Nah, Wahid syariat syariatil islamiyah dan dia niatkan menuntut ilmunya itu dalam rangka menjaga syariat Islam supaya syarat Islam nggak mati. Ya. Nah, wana syroha bainas samai wa Dan dengan tujuan juga untuk apa? Menyebarkan ilmu tersebut nantinya. Nah, menyebarkannya di kolong langit ini ya, kepada manusia. Wa dan dalam rangka untuk melindungi na'am ilmu ya menjaga ilmu melindungi ilmu wan nidal wa al jahli an nafsihi wa anil nasi jami'an dan dalam rangka mempertahankan ilmu dan dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang orang lain. Ini nah, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmunya dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat dan dalam rangka untuk menjaga syariat Islam dan dalam rangka untuk menyebarkan Islam, nah, dan melindunginya, dan dalam rangka untuk mempertahankannya, dan mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang orang lain. Hatta ya'budullah ala basirah. Nah, sampai mereka manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Nah. <coughs> Baik. Sudah berapa? 5 menit. Kita masuk dalam hadis yang pertama ya. Ini pembukaan. Penjelasan tentang kitab Tuhara. Kita masuk dalam hadis pertama. Kita baca cepat ya insya Allah. Cepat tapi insya Allah mudah dipahami. al hadisul awal. Hadis yang pertama. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat." wa innamal likulli imri'in ma nawaa Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha amirati yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Wa riwayat dan dalam riwayat bin niyah. Dengan bentuk tunggal bin niyah. Nah, tapi maknanya jamak karena e, bermakna jenis. Wa inna malikul imri'in manawa. Dan sesungguhnya ya, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ya, kalau dia niatnya ikhlas karena Allah dapat pahala. Tapi kalau niatnya untuk pujian, sanjungan dan seterusnya, nah maka dia tidak mendapatkan pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian beliau mencontohkan. Setelah beliau menyebutkan amalan-amalan itu tergantung niatnya, beliau memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu Allah Subhanahu wa taala apa? <clears throat> menerimanya. Allah memberikan pahala kepadanya. Nah, ya. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kemudian, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau karena dunia yang ingin dia raih, ya. atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratu ila ma hajar ilai. Maka hijrahnya naam adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Di sini salam-salam Rasulullah salam mencontohkan dengan amalan yang sangat mulia, amalan hijrah. Hijrah, nah, ya, berpindahnya dari negeri muslim, eh negeri kafir ke negeri muslim. Nah, Taib dan hijrah pada zaman Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Hijrah min daril khauf ila daril aman. Hijrah dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Ya. Itu dari Mekah ke Habashi ketika itu. Ya. Atau dari Mekah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kemudian fase yang kedua hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah. Nah, Baik. Kemudian kalau hijrah zaman sekarang bagaimana? Nah. Baik. <coughs> hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya. Nah. Kata saya Ibnu Sayyid rahimahullahu taala, "Ai ila dinihi wal musul ila ila ridwanihi wal jannah." Yaitu kepada Allah, nah, baik kepada agamanya, ya, dan juga kepada ridhonya dan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hijrah, nah, melakukan amalan yang mulia, ya, hijrah, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, nah, maka berarti dia hijrah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ketika ikhlas melakukannya akan mendapatkan ridho dari Allah dan pahala berupa jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna hijrah kepada rasulnya yang dimaksud rasulnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna hijrah kepada beliau ketika hidup beliau adalah hijrah kepada kepada beliau, mendekat kepada beliau. Ya, dalam rangka untuk membelanya, menolongnya dan belajar darinya dan meneladani beliau sallallahu alaihi Adapun hijrah kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat, maka apa? Artinya adalah berhijrah kepada para pengikutnya, bergabung dengan para pengikutnya, atau apa? Berpindah dari tempatnya ke tempat yang didirikan padanya, naam syariat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mencontohkan dengan amalan hijrah yang sangat mulia. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka diterima. Nah, karena niatnya benar. ya Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya karena dunia yang ingin dia dapatkan. Atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Maka naam dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung kita kepada makna secara umum. Di sini beliau menjelaskan beberapa makna kosakata ya. Nah, tapi insya Allah sudah hadis di atas sudah naam bisa difahami ya dengan apa yang disebutkan tadi. Ya. Walaupun tidak satu persatu kita menjelaskan kosakatanya. Baik. Kemudian kata Syekh <clears throat> atau kita sebutkan biografi ya. Biografi Umar bin Khattab sebentar. Nah, di sini Syekh menyebutkan tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin wa tsani khulafa'il muslimin dan khalifah yang kedua dari khalifah kaum muslimin. Al-Faruq kana min asyrafi Quraisy. Beliau na'am dijuluki Al-Faruq ya. dan beliau termasuk dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, ya. pembesar-pembesar Quraisy. Aslama fi sanatil khamisah wa sadisa ba'da al-bi'bah. Beliau masuk Islam pada tahun kelima atau tahun keenam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Islam izunil muslimin. Dan ketika beliau masuk Islam maka nah itu merupakan bentuk kemuliaan ya bagi kaum muslimin. Islamnya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu merupakan kemenangan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Syahid al kullaha beliau mengikuti semua pertempuran. Wa khilafah ba'da Abi Bakr As-Siddiq wa bi'ahdin minhu. Beliau terangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berdasarkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Faqama biya khairu qiyam ba'dahu dan beliau menjalankan kekhilafahannya dengan sebaik-baik. Nah, dengan sebenar-benarnya. Wa fi akhir Dzulhijjah dan di akhir Dzulhijjah li arba'a layal baqaina minhu. Empat malam yang tersisa dari bulan Dzulhijjah, berarti akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Ta'anahu ulamun majusi. Beliau ditikam oleh seorang pemuda majusi. Ini kisah meninggalnya beliau. Wa amirul muminin qad kabbara li salatil fajr. Dan beliau ketika itu sudah masuk dalam sholat. Sudah bertakbir untuk sholat subuh. Ya. Sudah bertakbir untuk sholat subuh. Tiba-tiba muncul pemuda majusi menikam beliau. Nah, fahamilah ila baiti. Ya, beliau terluka parah dan dibawa ke rumahnya. Wa tuwfiya ba'da salat layal sana salat wa ishrin. Dan beliau meninggal ya tiga malam setelahnya. Tiga malam setelah <clears throat> setelah kejadian tersebut pada tahun 23 Hijriah. Wa dufina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala dan beliau dikuburkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakanat khilafatuhu asyara sinin wa sittata ashhur wa ayyaman radhiyallahu taala anha. Sehingga masa kekhilafahan beliau, kepemimpinan beliau itu adalah 10 tahun lebih 6 bulan lebih beberapa hari. Nah, ini biografi ringkas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya beliau mati syahid. Nah, karena dibunuh oleh pemuda Majusi. Kemudian kata Syekh, maudhu'ul hadis, topik hadis ini. Pembahasan hadis ini apa? Bayanu manzilatin niyyah minal a'mal. Penjelasan kedudukan niat di dalam amalan. Jadi di sini enggak menunjukkan kedudukan niat atau pentingnya niat di dalam amalan. Nah, di dalam amalan. Ketika amalannya benar, maka diterima. Nah, niatnya benar, ya, ketika niatnya benar dalam amalan tersebut, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya tidak benar dalam amalan tersebut, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesaikan di sini ya. Asyarul Ijmali, penjelasan secara umum. Hada hadithun jalilun syamilun jami'un. Ini adalah hadis yang mulia, yang mencakup dan menyeluruh. Ya. Nah, bahkan hadis ini dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Eh? Sulus, sulusul Islam, ya, sepertiganya Islam. Sulusul din, sepertiga agama. Nah, sepertiganya agama. Yang kata beliau, hadis hadis ya fi sab'ina baban min abwab fikih. Masuk pada 70 bab dari bab-bab fikih. Bab taharah, bab salat, bab puasa, bab zakat, bab haji dan seterusnya. Dari bab-bab fikih masuk 70 bab. Nah, ya. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan tentang hadis ini, ya, tentang niat. Baik. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah taala beliau pernah mengatakan bahwasanya usulul Islam ala salah satu hadis. Usul Islam itu pokok-pokok Islam ada pada tiga hadis. Yang pertama hadis ini, ya hadis innamal amalu bin niat. Yang kedua pada hadis, uh, hadis Aisyah, yaitu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama ini, ya, yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Ya, maka amalannya tertolak. Kemudian yang ketiga adalah hadis Noman eh, Numan bin Bashir. Innal halala bayinun wal harama bayinun Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga itu jelas. Nah, jadi Islam, pokok-pokok Islam dibangun di atas tiga hadis ini. Nah, Salah satunya ini hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Syekh yuhadditsu fihi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini disampaikan oleh Amirul Mukminin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana manzilatan niyyah minal a'mal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan pentingnya niat dalam amalan-amalan. Wa anna syamilatun likulli amalin dan bahwasanya apa? Ya, niat itu mencakup seluruh amalan. Ya. Fama min amalin illa niat. Tidaklah satu amalan pun melainkan ada niatnya, ya. Nah, kalau orang yang melakukan tersebut adalah orang yang berakal. Ya beda kalau orang gila, ya. Jadi nggak ada niat untuk melakukannya. <coughs> kalau orang yang berakal, ketika melakukan amalan, tidaklah dia melakukan amalan kecuali dia apa? Ada niat untuk melakukan amalan tersebut. Wa madaruhu 'alaiha sihatan wa fasadan wa sawaban wa iqaban. Dan niat itu adalah oros dari e, benar enggaknya amalan, sah enggaknya amalan, ya rusak tidaknya amalan, diterima tidaknya amalan, diberi pahala tidaknya amalan atau na'am iqab. Ya. Bahkan mungkin disiksanya seseorang karena sebab amalannya adalah karena niatnya. Nah, Wa anna likulli imri'in ma nawa bi amalihi min qasdin samin jalilin wa Dan bahwasannya <clears throat> setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan amalannya. Naam, ya. Amalannya bagus, ya, amalannya mulia atau sebaliknya, niatnya jelek, ya. Niatnya bagus, mulia atau sebaliknya niatnya jelek. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian kata Syekh, bayyana dzalika sallallahu alaihi targhiban lil 'amili fi sumu'i bin niyyah. Beliau menjelaskan hal tersebut dalam rangka untuk memotivasi kepada orang yang melakukan amalan. Nah, beliau memotivasi eh, dan eh, menjelaskan pentingnya nilai niat dalam amalan. Bi annal qasda bi kulli ibadatin qama biha ala wajhillahi wad daril akhirah. Bahwasannya, nah, hendaknya amalan tersebut disertai niat ya dan bahwasannya niat setiap ibadah atau tujuan dari setiap ibadah yang dia lakukan nah karena wajah Allah dan karena negeri akhirat, ya. Wa 'anil qasdid daun wal maratibil hakira. Dan naam hendaknya dia menjauhkan amalan tersebut dari niat-niat yang rendah, niat-niat yang hina. Nah, ya, niat untuk mendapatkan dunia, atau niat untuk mendapatkan sanjungan, pujian, jabatan dan seterusnya. <clears throat> Jadi beliau memberikan penjelasan pentingnya niat hendaknya diikhlaskan untuk wajah Allah dan negeri akhirat dan menjauhkan amalannya dari niat-niat yang rendah ya, niat-niat ya, yang rendah kemudian summa daraban nabi sallallahu alaihi wasallam masalan bil hijrati lituqasa alaiha baqiyatul amal baqiyatul amal kata syekh Kemudian Rasulullah SAW membuat percontohan, permisalan dengan amalan hijrah. Agar supaya apa? Dikiaskan amalan-amalan yang lain kepada amalan hijrah ini. Ya. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Kalau ikhlas karena Allah diterima. Kalau tidak maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Fal muhajiruna yatruk yatrukuna biladahum wa yantakiluna ila biladil islamiyah. Orang yang berhijrah itu mereka meninggalkan negeri mereka dan pindah ke negeri Islam. Walakin naum ala niat syatta. Tetapi apa mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Orang yang hijrah itu niatnya beda-beda. Ya. Ada yang ikhlas, ada yang karena ingin mendapatkan tanah yang lebar, ya, atau ingin mendapatkan dunia dan seterusnya. Ya tafawatu biha sawabu hijratihim. Yang bertingkat-tingkat pahala hijrah mereka. Amalannya sama, tetapi bertingkat-tingkat pahala hijrahnya. Tafawutan kabiron ma'anal amala wahid. Dengan eh, tingkat yang besar atau perbedaan yang besar dalam tingkatan pahala tersebut padahal apa amalannya satu yaitu hijrah. Demikian pula orang yang sholat, orang yang sedekah dan seterusnya. Amalannya satu tapi apa? Niatnya orang kadang berbeda-beda. Nah, sehingga pahalanya sesuai dengan apa? Niat-niat tadi. Faman hajar ilallahi wa rasulihi talaban li Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam rangka mencari pahala Allah. Wa nusratan dan dalam rangka membela agamanya Fadzalikal muhajir al-mukhlis allazi ballagha au balagha bi niyyati al ghayah. Maka orang yang hijrah yang ikhlas ini adalah orang yang telah sampai dengan niatnya kepada tujuan yang paling mulia. Nah, wa ala darajat dan sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Wa man hajara talaban dunya dan barang siapa yang hijrah dalam rangka mencari dunia, wa mata'iha atau perhiasannya, perhiasan dunia, Fadzalikal in hatta bi ila mata'id dunya wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Maka orang inilah yang jatuh dengan niatnya kepada perhiasan dunia dan dia tidak memiliki bagian di akhirat. Nah, tidak memiliki bagian di akhirat. Ini penjelasan umum atau secara umum dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir, fawaidul hadis. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, bayanu ahamiyatin niyah fil a'mali pentingnya penjelasan pentingnya niat dalam amalan. Wa anna madar sihatil a'mal bahwasannya poros nah patokan di sah enggaknya amalan wal jaza dan dapat pahala atau tidak ya wal jaza alaiha bihasa niat itu tergantung niatnya. Nah, jadi niat ini sangat urgen sekali ya. Nah, sangat sangat urgen sekali. Akan menjadi patokan sehat atau sah enggaknya amalan. Diberi pahala atau tidaknya amalan tersebut tergantung niatnya. Yang kedua, faedahnya al-hasu ala ikhlasin niyati lillahi ta'ala. Wa bayani fadilati dzalik. Anjuran untuk ikhlas atau mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan keutamaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tahdziru min iradati dunya bi'amalil akhirah wa bayanu haqaratu haqarati dzalik. Yang ketiga, dari faidah hadis ini adalah peringatan. Ancaman. Nah, dari apa? Dari melakukan amalan akhirat tetapi tujuannya dunia. Nah, dan penjelasan hinanya amalan tersebut. Hinanya niat tersebut. Ketika apa? Melakukan amalan akhirat tetapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nah, yang keempat, annan nasa yatafawatuna fi niyatihim wa anna likulli imanawa. Bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam niatnya dan bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kelima, at-taharatu minal a'mali fala takunu illa binniyah. Taharah ya, minal a'mal. Bersuci itu termasuk dari amalan-amalan, ya, berwudu, ya, istijmar, istinja dan seterusnya ini termasuk amalan-amalan. Fala takunu illa binniyah Baik. Atau ghuslu janabah, mandi jari junub, ya berwudu dan seterusnya, ini merupakan amalan fala takunu illa binia. Maka naam amalan tersebut ya tidak terjadi kecuali dengan ni, niat. Nah, tidak terjadi kecuali dengan ni, niat. Walikulli mutatahhirin manawa bitaharati. Dan setiap orang yang bersuci, dia naam akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan Naam taharahnya. hadhihi mahalul istishhad bil hadis. Inilah. Naam. Apa? Inti pembahasan hadis ini. Bahwasanya apa? Semua amalan, baik itu taharah, berwudu, mandi janabah, dan seterusnya, itu harus disertai dengan ni, niat. Harus disertai dengan niat. Bahkan apa? Yang membedakan antara adat, kebiasaan dengan ibadah adalah ni, niat. Seperti mandi misalkan. Semua orang mandi. Ya, tapi ada bedanya. Niatnya. Yang ini mandi untuk kesegaran badan, bersih-bersih, ya. Yang ini apa? Untuk meng mengangkat hadas besar. Ya, mengangkat hadas, hadas besar. Nah. Atau misalkan nggak makan, nggak minum di siang hari. Nah, baik. Dari fajar sampai malam misalkan. Sama-sama nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan pembatal-pembatal lain. Tetapi berbeda niatnya. Yang satu niatnya puasa, dalam rangka ibadah kepada Allah, yang lain niatnya diet. Ya, Ni niatnya diet atau dalam rangka berobat. Nah, dan seterusnya. Amalan-amalan tergantung daripada ni niatnya. Yang terakhir, husnul ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu balaghatihi wa bayanihi haif yadhkur usul wal qawaid al-kulliyah summa yuwaddihuha Nah, indahnya cara penyampaian Rasulullah SAW, cara pengajaran Rasulullah SAW, dan sempurnanya nah, kefasihan beliau SAW dan cara penjelasan beliau SAW, di mana beliau menyebutkan yang pokok, nah, menyebutkan yang usul, yang pokok, dan kaidah-kaidah yang menyeluruh, ya. Kemudian beliau menjelaskannya dengan contoh. Beliau mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, ini apa? Kaidah yang pokok. Ya, usul ini. Kemudian beliau memberikan contohnya. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hadis. Ini menunjukkan indahnya dan bagusnya tata cara pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, radhiyallahu taala anhum. Nah, baik. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah selesai kita dari pembahasan hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam ini atau dari syarah Tanbihul Afham, syarah Umdatul Ahkam. Nah, eh, sehingga insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf atas nah, eh, lamanya waktu ataupun <clears throat> waktu yang lebih ya, yang tadi dibatasi hanya sampai jam 11 karena ingin menyelesaikan satu hadis sehingga kita pertemuan yang akan datang masuk kepada hadis yang kedua kita insya Allah mohon dimaklumi baik mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat benarnya dari Allah dan salahnya kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya akhiri Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin